صلى الله على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على السيد الكامل بالفضائل الذي خصصته في الآزال بصاحب جميع صفات الكمالية المنفرد في خلقه وحلوقه بأشرف الخصوصية النبي الأمي أعظم المؤجزة الحبيب العالي القدر العديم الجاه ولم يخلق الخلاق خلقا مثل أحلى قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلاته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله مفتاح الدار السلام في مقعد الصدق عند مليك مقتدر ذي الجلال والكمال والإكرام وحده لا شريك له مخالفة الحوادث موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص وهو جميع الكمال وغني عمن سواه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد النبي ورسولا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد حضرة المحترم المكرمون para sesepuh, para pini sepuh, para alim ulama, para habaib khususipun panjenenganipun ingkang boten sakit kula sebatake salah satu galing para yai maupun para habaib khususipun kangge anak kula Al Habib Abdul Qadir Al Maula Khilah sak keluarga dan ku ingkang kula hormati Panjenenganipun bapak-bapak saking instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan bapak-bapak dari Muswida Bapak Bupati Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakilinya juga Bapak Kasdim yang saya banggakan dan yang saya hormati Bapak-Bapak Muspika, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, khususnya Sukaraja ini, serta jajaran dan staf-stafnya, Bapak-Bapak dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, seperangkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nembe mawon kita sami-sami mirengaken riwayatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ning aja nganti mung sekadar ngerti belajar kenal. Sebab orang mengerti itu banyak tapi kenal itu sulit. Kalau orang ngerti Jakarta, begitu naik kereta hanya ngerti Jakarta. Begitu turun di Gambir dia tanya Jakartanya mana? Karena ngertinya Jakarta, tidak kenal Jakarta kalau kenal Jakarta mesti kenal wilayahnya. Ya. Kita jangan sampai sebagian ke, ngerti ngerti saja kepada baginda Nabi, tapi juga kenal kepada baginda Nabi Sallallahu Taala Alaihi wa Wasallam. Jangankan lagi kepada baginda Nabi, ke bawahnya pun kita harus mengerti kepada para sahabatnya, kepada keluarga anak cucu baginda Nabi, sampai kepada hamba-hamba Allah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pewarisnya. Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ulama warathatil anbiya." Dan ini stafet Terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah. Sampai kita mengerti tidak cukup dari itu saja. Mengerti cikal bakal. Siapa sesepuh Sukaraja? Siapa sesepuh Banyumas? Siapa sesepuh Purwokerto? yang ikut andil besar dalam mensyiarkan Islam dan ikut andil besar dalam memperjuangkan bangsa ini kemerdekaan merdeka dari belenggu penjajah dan kebodohan para beliau bukan kecil andilnya sangat besar kalau kita-kita ini mulai kepaten obor maka pertanyaannya apa sih sebabnya akhir-akhir ini kok kita jadi umat kok mudah dibenturkan? Itu pertanyaan. Dari sebab apa? Melenturnya kepercayaan. Melenturnya nasionalisme yang isinya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada baginda Nabi, kecintaan kita kepada apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menciptakan anak-anak suku bangsa ini lita'arofu untuk saling mengenal, tapi bukan saling mengenal karena faktor takwanya saja. Tapi hak-hak yang diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala anak bangsa ini seperti negara Cina, Belanda, India, Pakistan, Afghanistan, Turkistan, Uzbekistan sampai Bukhari, sampai Ukraina, Soviet, tarik Turki dan lain sebagainya ke bawah Timur Tengah sampai ke Afrika, sampai Yunani dan sebagainya. Kenal namanya bangsa Yunani, kenal Mesir, ini bangsa Suriah, ini mana Iran, Persi, ini mana kenal semuanya, paling tidak sedikitnya. Litaarofu untuk saling mengenal, bukan melihat segi kulitnya putih, kulitnya kayak bule, rambutnya pirang. Oh, ini turunan ini. Tidak, bukan itu litaarofu sebenarnya. Litaarofu mengenal apa pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada anak suku bangsa untuk saling menghormati bukan untuk saling intervensi. Itu. Kalau mengerti semuanya hal ini negara ini aman. Dunia itu orang perang. Karena apa? Saling menjunjung tinggi haknya bangsa ini, haknya umat ini. Karena apa? Mengenal wajah Al-Nil gobail lita'a didasari dengan apa lita'arafu inna akromakum indallahi atqakum lita'arafunya ada standarnya bukan tidak ada standarnya dan jangan dijadikan dalih Pan mantu Kapan ngelamar karo anak wong ora ora diterima terus dalil inakromakum indallahi atqakum. La ilaha illallah. Kayong murah temen. Iya kan? Kan begitu. Kayak anaknya wong suki tak lamar ora oleh. Mending jaba mentang-mentang inakromakum indallahi atqakum lah. Lillaha illallah Muhammad Rasulullah nyong pantakon sealim-alime wong sepinter pinter wong semene nyong pantakon Inna akromakum indallahi atkokum man akrama minkum nyong pantakon semene sing paling takwa kisapa ngacung sing mangsa rupangsa anu mulia sapa ayo ngacung lah Senajan begini wis tangi tahajud kayak ngapa-ngapal Quran satu malam sekali tidak berani mengatakan anak akrom anak atqoh. Karena apa? Ada sumbernya akrom dan sumbernya atqoh. Man huwa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wahwa ainul Akrom. Sumbernya kemuliaan yang dijadikan oleh Allah. Sumbernya ketakwaan. Karena apa? Tempatnya hudan ilmu takin. Tempatnya di mana Quran diturunkan dari kitabu la raiba fi hudan di mana di baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi siapa orang yang paling akrab? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling akrab? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbal ahabba halqi 'ala Allah? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbu halqi 'ala Allah? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa ingin akrab, barang siapa ingin atqah, bonceng karo Kanjeng Nabi engko dadine akrab karo atqah. Amin. Aja dalil yang ditakoni solu kama muni usoli cango nyong kau menangi ora menangi kanjeng Nabi beli jemboten Ayo terus sembayang sing persis kayak kanjeng Nabi nyong pin puru kepriwe kon menangi beora niku niku kamar itu muni usoli kan kaki sahabat laku lak yang nyindil soha sahabat buktine dewek-dewek anak sing sholat, kaya Imam Hanafi ora nggo sedagap, Imam Maliki ora nggo sedagap, Imam Syafi'i nganggo sedagap. Sallu kamaro itu muni soli lah kasing pada Dewek-dewek. Ini nah, niku. Mane angel. Asyiral muslimin rahimakumullah saking beri kula ngomong ini. Terus kita mengenali ta'arofu kelebihan-kelebihan apa yang diberi oleh Allah kepada suku bangsa untuk saling mengisi kekurangan-kekurangan tersebut. Kekurangan bangsa kita ini, kelebihan bangsa lain ini dalam kekurangan bangsa lain ini, kelebihan kita ini. Ayo, balter untuk saling mengisi, saling mengayomi. Dengan dasarnya, inna akromakum indallahi atkokum. Kalau sudah begitu, tidak akan mengenal. Kayak kulit hitam, itu kulit merah, kulit ini sama akhirnya. Karena apa standarnya? Inna akromakum indallahi kau, kokum luar biasa Allah Ta'ala sudah menggariskan bahasa nasionalisme yang lebih dalam nah sejauh mana kita merasa mencintai dan merasa memiliki nah itu kalau kita mengawal dengan selalu mengawal dengan penuh sempurna pandangan cintanya ya tidak akan melihat cacat aibnya apa yang ada yang kita cintai. Tapi kalau kita mencintainya kurang, selalu akan memandang dengan segala kekurangan. Contohnya, uang demen sing temenanan kue ngisori irung tipei minyak wangi, hatta bujone mambu iler ini tetap wangi. Sebab ngisori irung anak minyak Bojone tesan adus make upan kempling luar biasa. lanangi sore irung ana tayayame, ya mambune ya tayayam. Ya. Nah, bagaimana kita melihat umat ini? Bagaimana kita melihat bangsa ini? Kalau kita selalu memandangnya dengan kotoran di bawah hidung, langkah sing bener kabeh ora apik. Sing bener siapa? muni nyong dewek sing bener-bener primen nang sore taine apa sore irunge sampean anet yame ya, kalau ngaku bener primen. Lah nih satu contoh. Satu hal tidak mungkin. Nah, Masyiral muslimin rahimakumullah. Coba kalau kita melihat dengan kacamata yang sempurna, wajar adanya kekurangan sebab selain Allah adalah makhluk, selain Allah adalah hawadid, tempatnya kekurangan. Tapi kalau kita melihat dengan sempurna karena dasar cinta, kita lihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya wong mangan. Wong mangan tiba. Padahal tempatnya kita sisai. Kita ambil satu butir nasi. Satu butir nasi kita ambil. Begitu kita ambil, jari mangan guru-guru kula niku nek dahar niku pakaiane rapi nggih. Ora kaya nyong. Pakaiannya rapi, hormat sekali. Ketika kita tanya, ya Syekhi, ajarilah kami cara makan. Adabnya orang makan. Apa jawab guru kita? Habib, kita pakai pakaian yang baik begini. Pakaian yang begini ini bukan karena menghormati nasi atau menghormati air minum. Air minum adalah makhluk. Nasi adalah makhluk. Kalau mau mencari kesyirikan tidak usah ke kuburan jauh-jauh. Makan saja bisa syirik. Minum saja bisa syirik. Coba mempunyai iktikot yang mengenyangkan kita itu nasi. Yang memberi kenyang kita nasi. Kalau tidak makan mati. Itu syirik. Jangan dikira. Minuman itu memberi sehat. Minuman itu tidak ada istilah kata sebab dipastikan itu syirik lu syirik katuan kuburan diunyel-unyel bah kuburan orang ditekani tau orang tekau ini satu contoh pakaian begini pun bisa mengundang syirik coba Kini oh, yang tekan brandnya orang ya putih kayak kia, eh. putih-putih kayak kia serban hijau, orang dikenal lebih blutwi. Nyong orang dihormati sebab langkah wong nitik karo nyong, lamun orang anggo putih-putih. Alias yang memberikan kehormatan kita karena putih-putih, serban hijau. Kalau mempunyai iktikot yang memberikan kehormatan pada diri saya adalah pakaian syirik. Jadi mau cari kesirikan itu aja keduren. Doa toh. Nah, benar. Kita anak kita sakit. Ketika kita bawa ke dokter pulang anak itu sembuh. Dari mana kamu? Alhamdulillah. Kalau tidak saya ajak ke dokter itu anak saya mati itu. Dah ilaha illallah sepele kelihatannya. Mengapa hal yang demikian tidak pernah disentuh? Karena ini pelajaran setiap hari kita mengalami yang tidak pernah jarang kita sentuh. Mungkin jarak kubur satu minggu sekali, setengah bulan sekali, belum setiap hari jarak kubur. Makan setiap hari, pakaian setiap hari. Kita perlu perjuangan, memerlukan pelajaran tauhid supaya kita tidak syirik. Oh. Kelihatannya sepele Pak Primen. Itu pendidikan saya punya guru siapa? Syekhina Ustadzina Murabbi Ruhina Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Malik bin Sayyidi Syekh Muhammad Ilyas Sukaraja sesepuh tarekat Naksabandiyah yang awal anak Naksabandiyah di Sukaraja asalnya dari Gedung baru Alhamdulillah sekarang sudah diteruskan oleh Den Ngabduh. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiah untuk membimbing membimbing orang-orang tarekat tersebut. Yang di gedung Paruk diteruskan oleh Ki Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah dulu kalau makan rajin betul. Kalau jatuh satu diambil, dihormati betul. Apa sih paling satu nasi? Subhanallah. Apa kata guru saya Habib? Satu butir nasi ini bisa kesombongan kita keluar. Dari mana Habib kok bisa? Eh, dari mana ya Kok bisa sombong? Iya, karena satu butir nasi gara-gara jatuh kok diambil kan baru panen sombong kan padahal nggak tahu kalau habis panen kebakaran wassalam ini satu contoh. Satu butir nasi. Enteng ketinggalan. Alhamdulillah. Diambil, ditaruhkan. Dimakan dengan campur yang bersih. Yang kotor betul madarat baru pisahkan. Mungkin ini rezekinya ayam. Lalu guru saya berkata, Habib, ini satu nasi, ini satu butir ini yang andil luar biasa. Banyak sekali. Dari mulai yang mencangkul, dari mulai yang meluku, garu, tebar, tandur, matun. Sampai panen, sampai menjadi beras. Ini yang andil bukan satu tangan. minal andilun akehun kata sangat luar bebas harap Arab tinggi bus sing andil banyak sekali Niku sih jadi beras, mangke menjadi nasi juga yang andil banyak. Ya manusianya, ya apinya, ya sumbune, ya kompore, ya macam-macam sampai periuk sampai airnya ikut bersatu memperjuangkan bagaimana ini nasi matang manfaat bisa dimakan. Hebat luar biasa perjuangannya periuk, perjuangannya air, perjuangannya api dan lain sebagainya satu komponen kesatuan yang luar biasa sepakat bagaimana caranya nasi ini harus matang tidak berebut cari kendile untung ananyong tidak ada yang berkata begitu nah, sebab kalau berkata begitu akan dijawab kata si air eh langkah anak anak kon langkah nyong kosong ya hmm. untung-untung tidak kompak rukun luar biasa Sampai yang makan di rumah makan pun ikut rukun. Luar biasa lagi, Pak. Ya kelambinnya apa? Ijo, ya abang, ya kuning. Kompak rukun bareng, bareng di rumah makan. Pak, apa Pak? Gitu. Sate yang lima. Sampai ayam kalau sayur asam, siji maning, garang asam, siji rawon, nih, es teh, kopi. Luar biasa, kompak makan bersama padahal beda baju. Abangi juireng, artinya partene dewek-dewek. Bisa kompak, rukun, asik, malahan dong waktu serambung bayaran, rebutan bayari. Lah gue karo restoran ben mangan kayak gue kalah. Bisa membuat kompak luar biasa. Enteng. Masyirul muslimina rahimakumullah. Inilah satu contoh. Dari akibat satu butir nasi sampai kita mendapat barokah apa? Cara makannya gimana? Allahumma barik lana fima rozak tanawakina sing matun, sing macul, sing tandur, sing tebar, sing maneni, sing liwetaken ulih kabeh ning jerone Allahumma barik fi rozak ora sing mangan tok sing oleh ganjar Ya, minal komplitin. Semuanya mendapat. Loh, luar biasa. contoh-contoh yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tarik lagi ke atas. Baru satu nasi saja begitu perjuangannya. Luar biasa. Bagaimana agama ini, Pak? Bagaimana bangsa ini? Apa cukup Kiai Siji memperjuangkan agama? Tidak. Dari mulai Sayyidi Syekh Jamaluddin Hussein Ini orang-orang yang luar biasa. Pengawal-pengawal sumber aswaja, aswaja yang mengambil dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ceritakan orang-orang yang ke bawah. Kalau kanjeng Nabi keduren, Kisingi sore baik pengawal-pengawal aswa, aswaja. Al Imam Sayyidi Syekh Jamaluddin Husain mempunyai anak dua belas. semua waliyun min auliyaillah Yang pertama beliau adalah Al-Imam Barokat Zainal Abidin bin Jamaluddin Husain putranya di antara putra Barokat Zainal Abidin Maulana Abdul Ghafur Sayyidi Abdullah Sunan Gresik wa Sayyidi Malik Ibrahim Sayyidi Abdullah Sunan Gresik mempunyai anak yang luar biasa siapa beliau Panjenengan panjenenganipun Sunan Nur Rahmat. Nur Rahmat Sunan Sendang Luhur. Ibu beliau satu-satunya putri Maulana Ibrahim Bonang. Ini kelompok Barokat Zainal Abidin. Al-Imam Ahmad lainnya lagi kakak adiknya Al-Malik Ibrahim satu pun tidak ada yang tidak menjadi ulama luar biasa semuanya terus adiknya pertengahan namanya Muhammad al Muhammad al Kabir dan Muhammad Hisamuddin yang melari ke Jawa Barat dalam dakwahnya di Cinangka daerah pada pada Larang di daerah Banten makamnya di sana. Yang lain lagi Ibrahim Asmorokondi mempunyai anak Al-Imam Ahmad Rahmatillah, Maulana Ishaq, Alil Murtado Kanjeng Sunan Bedilan. Kanjeng Sunan Bedilan makamnya di Gresik punya anak Kanjeng Usman Haji, makamnya di Mondoliko, terkenal Sunan Mondoliko, dekat dengan Jepara. Ini biar tahu. Selanjutnya, putra Imam Ali Al-Murtadha Sunan Bedilan, banyak tapi yang kita kenal adalah Utsman Haji dan yang adiknya Ali Murtado adalah Maulana Ishak beliau ayah Sayyid Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri dan yang lebih tua lagi Al Imam Ahmad rahmatillah beliau ayah Malik Sayyid Maulana Ibrahim Bonang ayah Sayyid Hashim Derajat Ayah Syed Ahmad Hisamuddin Kanjeng Sunan Lamongan Si Ja'far Sadiq Sahib Kudus Kanjeng Zainal Abidin Sunan Kodindama Sayyidi Abdul Jalil adalah Sunan Bagus Jeporo dan Maulana Ahmad bin Ahmad Hisamuddin terkenal Kanjeng Sunan Lamongannya dan Al Imam Ali bin Jamaluddin Hussein adalah kakek Maulana Syarif Hidayatullah ayahnya namanya Abdullah bin Ali Nurul Alam ayah Syarif Hidayatullah namanya Abdullah mempunyai anak Syed Babullah Sunan Ternate dan Maulana Syarif Hidayatullah saya kalau melihat para beliau-beliau belum Al-Maghrobi Al-Maghrobi yang lain pernah ditanya Beb apa keistimewaannya ziarah wali sembilan keistimewaannya itu bisa mencetak malu. Loh kok aneh Beb? Kok bisa mencetak malu? Iya. Kalau ngerti bahaya malu. Bukan sekadar malu. Apa diantaranya kok bisa malu Beb? Bukan karomahnya, bukan barokahnya. Lah aku tak keduren gue. Keduren temen isin baik cintane wali sanga isin dibawa untuk kehidupan kita sehari-hari ya yeah. saya dur-dur al haya haya di sini bukan saya maksud ahli tasawuf lain ku terlalu tinggi kalau saya bawa ahli tasawuf di mana letak hayaknya wong awam kabeh melek Allah Bu abot kayak ngapa Kayak kayaknya bisa mikir bisa niru orang itu setetes contoh ning berani Syed Ahmad rahmatillah Sunan Ampel dipager kata sedikit non stop tiang ziarah setiap hari non stop puluhan bis truk apalagi kalau Jumat lagi aja takon sing ziarah begitu masuk Salamullah ya sadah binar rahman ya ghasyakum ibadullah jiknakum qasatnakum talabnakum Isyarah ziarah, salam ziarah duduk rombongan berapa bis fatihah wa yasin sana tahlil sana salawat sana membaca tasbih saya kagum ya Allah wong ning jeruk kubur masih bisa ngejak wong tahlilan nauhidna marang Allah subhanahu wa ta'ala Orang di dalam kubur masih bisa ngajak orang bertasbih membaca sholawat, membaca Quran, tidak ada yang ziarah ke Wali Sembilan, joget-joget lalu di situ minum-minum, makan-makan seenaknya. Tidak ada. Kita ingin mengumpulkan habis maghrib sebagai orang yang dituakan saudara-saudara kita anak-anak saudara-saudara kita entah adik perempuan entah dari anak adik lelaki ayo kumpul ponakan-ponakan tiap Jumat sekali atau dua Jumat sekali tahlilan malam-malam habis maghrib diajak kirim fatihah sama siapa? Sama eyang-eyangnya kirim fatihah kepada paman-pamannya, pak de pak de nya yang sudah tidak ada, sulit untuk bisa mengadakan. Lalu pagi hari kita ajak ke kuburannya, kenalkan ini loh Mbah Putri, ini loh Mbah Kakung, ini loh Pak Demu, ini loh Pak Lekmu yang telah meninggalkan anak sekian, anak sekian, kamu biar tahu bahwa si A, si B itu sudah tidak ada bapaknya. Tolong kamu dekatin dia kamu dekati dia karena kemampuannya. Kamu yang sedikit ada kemampuannya. Coba ditepungkan, kenalkan. Coba. Lalu kita tiap malam Jumat atau dua Jumat sekali tahlilan tidak cukup hanya kita kiai-kiai sepuh yang ada di Sukaraja saja atau di Purwokerto saja. Tidak, coba kita kenalkan. Biar apa? Tidak kepaten obor. Supaya apa? Bangsa kita, umat kita tidak merasa bahwa merdeka ini Indonesia ini merdekanya bukan hadiah. Tapi penuh perjuangan berdarah, penuh pengorbanan, keluarga, tenaga, terbahkan jiwanya pun dikorbankan demi cintanya kepada bangsa dan tanah airnya. Kita tinggal mengenyam kemerdekaan itu saja, tinggal ngisinya saja semrawut. Eker-ekeran terus. Makanya saya ngomong, saya itu sebetulnya kalau melihat merah putih itu malu. Ya Allah, ya Rob. Keke orang ngadeg dewek. Keke penuh perjuangan. Di dalam merah putih itu penuh harga diri bangsa. Di dalamnya ada harga diri bangsa, kehormatan bangsa. Walaupun tidak tertulis. Wong Islam sih ikut andil ahli sunnah wal jamaah. Yang ikut andil bukan sedikit. Lah ini. Tapi karena kita itu banyaknya kepaten obor. Orang tua-tua kita sudah jarang menceritakan ilah hadrati Kanjeng Pangeran Diponegoro, Kyai Mojo, Sentot Prawiro Tirjo, Tengku Umar, Cek Ditiro, Ibu Kartini, Cut Muti, acutnya ah, Nyadin, Mbah Kiai Abdul Somad, Mbah Hasan Molani itu tokoh-tokoh pejuang semuanya muridnya Mbah Abdul Somad Jombor, Kiai Hasan Molani termasuk yang dibuang ke Manado zaman Diponegoro. Mbah Kiai Abdul Somad asli dari Banten beliau. Anaknya Kiai Ageng Seketi Ayahnya adalah dari Sekedi, bumi Jawa, tapi ibunya Turiah Banten. Itu gurunya Ki Hasan Maulani Lengkong Kuningan. Terkenal sampai ada kitab salawatnya. Cuma kita kan tidak tahu kan. Jarang yang mengerti. Itu satu contoh. Termasuk Kesepuan-kesepuan di Sukaraja bukan sedikit yang masih turunan Jombor. Minal ulama was salihin dan lain sebagainya. Cuma jarang yang menerangkan. Jadi akhirnya kepaten obor. Boro-boro nasabnya sendiri tidak hilang. Kalau sudah terjadi hilang, fatihahnya, fatihahnya kita khawatir. Bila hadratim buh al-fatihah. ila hadar timbah kiai fulan apal ila hadar timbah kiai fulan apal ila hadar timbah kiai kiai kiai apal ila hadar timbah D mulai apal paman mulai apal mulai eh, yang pertama apal mulai buyut buyut apal mulai buyut mulai cangga sudah mulai wa ila ti wa ila hadar ti uh, wa ila hadrati timbah, mbah yang mbah mbah yang mbah bu al-fatihah suwen ini yang terjadi karena apa? kurang perhatian. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nikilah pentingnya. Kita kenalkan anak-anak kita. Tapi sekarang gimana? Wong deleng potrete dewek ning omah bae sarang-arang. La Diponegoro wala Kiai Mojo wala Sentot Prawiro Dirjo wala Ibu Kartini wala Bapak Jenderal Sudirman yang kemarin saja apalagi Diponegoro terlalu lama. Coba. Boro-boro nombah Hasim As'ari. La ilaha illallah. Ini melentur akhirnya. Kalau sudah melentur sifat masa bodoh yang akan berlaku. Kenapa Pudar merasa memilikinya kepada republik ini, kepada bangsa ini. Nah, dengan itulah kita kita bangkitkan coba Wali Sunan Ampel sampai sekarang masih bisa mempersatukan umat, masih bisa membuat pasar ekonomi kerakyatan, lingkupnya rame dari pedagang-pedagang yang kecil-kecil rame. Ampel, ampel gading, ampel suci, ampel dento, tuku kitabnya sampai tuku pakaian-pakaian busana muslim dan lain sebagainya di situ penuh. Hatta di situ yang ingkar majaratul kubur, ingkar manakib ikut jual kitab manakibnya Loh, itu. Itu termasuk karomah. Luar biasa. Di Kanjeng Sunan Ampel. Nah, mestinya kita tanya, Luwong sudah mati, beliau tua wafat 500 tahun, kok sampai sekarang masih bisa memberi makan yang hidup? Kita ini bisa apa? Coba di situ tidak ada Sunan Ampel, mana mungkin ramai? Sebab lo ini. Belum ke Maulana Syarif Hidayatullah. Separuh non muslim, separuh muslim. Yang non muslim dari ke, kepercayaan, keyakinan sampai apa, lilinnya, menyannya kecil besar sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Hebat. Ngerti ziarah kepada Maulana Syarif Hidayatullah. Kalau itu kan masalah diterima dan oh itu urusan bukan urusan kita. Tapi yang saya hargai beliau beliau ngerti sejarah itu yang hebat. Itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah itu hebatnya. Lah di komplek kita yang muslim rombongan-rombongan lain-lain lagi. Tidak sama. Kebetulan yang dipimpin waktu hari hanya Jumat Kliwon dipimpin oleh Mbah Kiai Abdullah Qasim Ya, tahlilnya sama, tapi nanti malam sudah lain lagi yang rombongan-rombongan. Yang tahlilnya panjang, yang tahlilnya pakai lagu, yang macam-macam. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah sing siji sak kelompok sak bis sing sak bis malih rombongan saking Jawa Timur lagune beda malih illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yang belakang lebih ngebut illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sing buri maning sejen maning illallah la ilaha mau sembuh Betan manusia, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Lanjut negatif, betap tap tip, tapi kesemuan. Iya. Kompak rukun. Tidak ada yang saling intervensi sing tahlile. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang sebelahnya, illallah, la ilaha illallah. Eh, tahlile aja, tep antep, kita dadani nyung sesek. Jasa baik kayak nyongko aja kayak gue. Ya. Yeah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah ini kita sampean. dan kura tak kurang mantep. Kurang seret mengerti, Mangga mawon sampean oh. Niku. Kula mantep ing kados niki ki wong loro sing padu sing kelompok lain ningali. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rupanya kepancing juga. gemaning ngebut cari si muni Inilah, la ilaha illallah lama orang kaya kita ya orang uli akeh orang ngebut orang uli akeh tapi tidak ada sama sekali yang rame gontok-gontokan sama kompak rukun itu baru yang kecil-kecilan bagaimana kalau kita tawaf seluruh dunia kulit macam-macam kulitnya ada yang bule ada yang putih ngeplak ada yang begini ada tidak ada yang ribut yang madhabnya syafi'i hambali semua toaf enak sing kejawel eh kon ora huruf nyongki sapi ya disikul batal loh ya gue. kon ora weruh jare sing wong kulit ireng sing Afrika kon sapi ipan beli nyong kon kena kol kenang apa kenal kon Beora. Tidak ada, kok enak semuanya. Tawaf ya enak. Tidak ada. Bu iya ini jadikan tauladan contoh untuk kita semuanya. Bahwa beliau-beliau dalam kuburnya pun masih bisa menjadi tokoh pemersatu umat, menjadi tokoh pemersatu bangsa. Mestinya kita malu. Mestinya. Tinggal mengisi saja sebagai tanda bukti situs sejarahnya kita jaga hingga situs ini tidak hilang. Nah, sama di dalam tentang masalah tentang ahli sunnah wal jamaah kita kembali. Dari semenjak Rasulullah SAW, para sahabatnya dinas di dalam Al-Quran, keistimewaannya para sahabat, محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ini sahabat Rasul coba dari ahli baitnya Nabi Innama yuridullah liyudhiba ankum urusan ahlil bed wa yutahhirukum tathiro Ulamanya pada waktu itu tabi'in dinas juga diangkat oleh sebab Al-Qur'an ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walhum lahum yahzanun amanu wa kanu yattaqun innama yahshallah min ibadihil ulama beliau-beliau inilah yang mengawal Al-Qur'an beliau-beliau inilah yang mengawal sunnatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menjadi akidah bagaimana mencerna di dalam isinya Al-Quran mempunyai konteks bukan dogma nah ini cara kula gampangan mit kelapa beruh kelopok singkat arane kelapa dari janurnya manfaat bluluke manfaat komplit baru satu kelapa saya unduh banyu kelapane manfaat degane manfaat sampai air kelapanya bu buat apa sayur asin bisa tepesnya untuk senian bisa untuk keset bisa belum batok kelapanya dan luar ini ilmu luar biasa tapi kalau tidak bisa ya taunya kelapa min kelapa ilal kelapa nah makanya niku mempelajari kelapa mawon mempunyai konteks apa maning Al-Quran loh inilah Sampai muncul bagaimana madhabul fikhiyah dipegang oleh orang empat. Madhabul hadis Imam Bukhari sendiri madhab fikihnya masih ittiba imam syafi'i. Imam Muslim, Imam Syafi'i. Coba. Tur Imam Bukhari sendiri mengakui masih bermad, bermadhab. Beliau termasuk pengawal-pengawal Al-Quran. Supaya Quran tidak diterjemahkan hanya menurut pendapat akalnya sendiri. Sampai dibawa oleh siapa? Tokoh-tokoh ulama yang mencar ke India, ke Hadramut sampai ke Mesir, sampai ke Afrika, sampai al maghrabi sampai pula masuk ke daerah India, Pakistan, sampai masuk pula ke Indonesia. Indonesia. Itulah diantaranya. Dikawal. Untuk apa? Menyelamatkan firkotun najiyah. Maka dari itu dengan adanya peringatan maulud tadi. Ayo kita jaga akidah kita. Satu jaga akidah kita. Jangan sampai akidah kita itu meleset. Akidah kita itu meleot, kalah karufulus. fulus ini kalau sudah ini bermain, eh, yang tadinya hubul ulama, hubul aulia, ingkar dadak. Karena al-fulus yuhyin nufus. Nah, ini perlu dijaga ini. Mental kita. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Inilah saya mengingat satu dasar orang kalau mencintai kepada Rasulullah, mencintai para ulama'nya, ini dasar pokok. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, sejauh mana kita dikategorikan orang bercinta, orang yang mencintai? dikategorikan eh, se, se, eh, seorang mukmin ya Rasulullah. Maka mata aku namu mukminan sodikon ya Rasulullah. Sejauh mana kita dikatakan seorang mukmin yang benar-benar dijawab oleh Rasulullah selagi kamu mencintai Allah selanjutnya selagi mencintai utusannya di tengah-tengah ini ada satu hadisnya Rasulullah untuk memperingatkan kepada kita juga untuk memperkuat kepada kita tentang mahabbah yang pertama mahabbah diperkuat yang kedua makna yang kedua suruh hati-hati apa diantaranya? Wal yatafatun nasfil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Ini sengaja kemana-mana saya ulang. Ulang karena ini nanti akan bukti nantinya. Kalau kecintaannya sama Rasulullah luar biasa, imannya semakin kuat. Tapi kalau kecintaannya sama Rasulullah melentur, jangan tanya. Imannya pun semakin melentur. Kalau imannya semakin luar biasa mahabbahnya sama Rasulullah sebelum semakin tinggi, makin besar imannya pun sama. Nah, kalau sudah cinta kepada Rasulullah, pasti cinta ahlil baitnya, sahabatnya, keluarganya sampai kepada umat ah, kita sendiri saling mencintai atau tidak akan melihat aibnya kekurangan antar kita sendiri. Karena apa? Cinta kita lebih besar tapi kalau kita cintanya melentur, ya wassalam. Itu diantaranya. Nah, tapi hadis ini juga memperingatkan untuk kita kadar bobot seseorang di dalam berbangsa, bertanah air tergantung kecintaannya kepada bangsanya. Kalau kecintaannya kepada bangsanya besar, cinta pada tanah airnya luar biasa. Kalau cintanya kepada tanah airnya luar biasa, pasti cinta kepada bangsanya luar biasa. Tapi kalau melentur kecintaannya kepada tanah airnya, pasti melentur kecintaannya kepada bangsanya. Ini tolak ukur. Wal yatafatun naswil iman ala qadri tafawudihim fi mahabbati. Nah bagi uknum-uknum manusia oknum-oknum manusia yang ingin memecah belah umat ini, yang akan memecah belah bangsa ini, lenturkan kecintaannya. Gerogoti kecintaannya kepada Rasulullah, kecintaannya kepada para al ulama Supaya apa? Jauh dengan ulama, jauh dengan baginda Nabi saw dan akan selalu memandang kekurangan-kekurangan ah, kepada baginda Nabi, kekurangan kepada para sahabatnya, kekurangan kepada ahli baitnya, kekurangan kepada al ulama wal aulia. Dia anggap kabeh kurang KB kurang. Sebab apa? Kecintaannya melentur. Tapi kalau cintanya sempurna, saya kembalikan omongan tadi. Melihat bagaimanapun tetap menyadari selain Allah tempatnya kekurangan. Tapi dengan tauhidnya yang luar biasa, itu yang menjadi menutupi kita. Semakin tebal kecintaan kita kepada Allah, tauhid kita semakin kuat. Itu diantaranya. Ma'asyirul muslimin rahimakullah ini pentingnya. Kita tahu aswaja. Nah bagaimana caranya kalau kita mau menghancurkan bangsa ini? Ya gampang. ke umat ini. Jauhkan umat ini, bangsa ini kepercayaannya kepada siapa? Kepada pemerintahnya, kepada bangsanya. Jauhkan kepercayaannya kepada TNI-nya, jauhkan kepercayaannya kepada Polri-nya, jauhkan kepada aparatur negara, jauhkan kepada PNS-nya, supaya apa? Selalu curiga, curiga, curiga, tidak percaya. Nah mudah itu Indonesia untuk dihancurkan. Bila mana kita sudah mengetahui yang demikian, tulung, tulung, rong tulung, jangan membuat peluang memberikan kesempatan bagi oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan ahli sunnah wal jamaah, yang akan menghancurkan Indonesia ini. Jangan kita berikan peluang, rapatkan jajaran kita selaku ahli sunnah wal jamaah khususnya umat Islam pada umumnya dan selaku anak bangsa jangan memberikan celah seujung rambut pun ingat itu sing khawatir nanti balak sing temurun mana ini yang saya khawatirkan pak semacam-macam mending TV ngoten pripun negara negara lain bisa bikin masalah kendali nuklir dan lain sebagainya, peralatan senjata yang ngetop dari Sputnik sampai tekan apa namanya pesawat terbangnya, pesawat tempurnya yang ngetop-ngetop. Belum ilmu obat-obatan, ilmu kedokteran, kimiawi, alat-alat kedokteran yang serba canggih semuanya belum ilmu pertaniannya kita masih diloloh baik tanahnya subur luar biasa apel ya, apel luar maaf bukan saya mencegah tanah subur kelengkeng ya, kelengkeng luar lah sing ora luar apa gula tok gula jawa ayam wis candak ayam bangkok gareme garam Inggris berasnya beras cempa nah, coba dikurumin tanah subur nyaingi gawe buah-buahan setitik baik rabu ke sabar sebab yang saya khawatirkan kalau panjangan kita sami sudah termanja dari buah-buahan dan lain sebagainya nanti kita ketinggalan Pertanian kita malah kita ditertawakan oleh bumi pertiwi sendiri. Lho nyong subur mampu kaya gini. kon ora gelem mempatahkan nyong. Tertawa bumi pertiwi ini melihat kita. Begini kalau sudah begini naudzubillah min dalik. Coba maka dari itu tingkatkan kecintaan kita kepada al-ulama, kepada al-aulia. Mencintai bagaimana para sesepuh kita dengan republik ini, dengan bangsa ini. Hatta gedang sing ora apik. Keluaran mana? Negara kita. Bangga dulu. Dengan kebanggaan itu akan meningkatkan harga diri. Kalau kita sudah tidak menghargai hargai karya hasil bumi pertiwi ini, jangan salahkan kalau bangsa lain menganggap sepi terhadap kita. Terserah. Tapi coba gedang yang tidak baik saja kita hargai. Jangan nyekok. Iya Indonesia punya. Sing apik ngungkuli panduru pira kok. Tapi isi aja tuh, meh putut kayak kikol ngenyek. Kapak-kapak aja putut. Tapi produksi dalam negeri. Tertanah airnya. Macam-macam. Orang takut. Mengapa kita selalu kalah makan apel yang lain kita dengan bangganya? Gede-gede. Ketika kita makan apel malang, asik. Kuntit kayak kecil kayak. Padahal punya kita sendiri itu khasiatnya lebih luar biasa. Tapi karena apa? Kita sudah nganggap enteng. Mana mungkin bangsa lain bisa menghargai punya produksi kita. Coba kalau kita menghargai semangat 10 tahun kita bisa mengejar ekonomi orang lain. Asal kita fanatik dulu terhadap bumi pertiwi ini. Hasil karya ini kita tingkatkan luar biasa. Insya Allah tidak kalah. Loh itulah itu pendidikannya aulia-aulia semuanya dahulu yang ada di Indonesia ini. Mengapa beliau-beliau berhasil? Karena akhlaknya, penekanannya yang luar biasa. Saya to the point, to the point sebetulnya panjang sekali. Karena waktunya sudah setengah satu mungkin, eh, jam 12. Maka dari itu, tolonglah para bapak, para ibu, kita gondelan sama ulama-ulama yang ada di dalam yang sudah ada di Indonesia ini khususnya bin ahli sunnah wal wal jamaah kita penuhi kita pagari bareng-bareng umat ini bangsa ini ayo kita tingkatkan kecintaannya bagaimana hasil karya produksi dalam negeri kita elu-elukan kita sebagai anak bangsa itu kewajiban untuk kita semuanya itu khususnya semoga dengan kita semangat dan mempelajari mencintai para beliau kita akan diberi taufik walidayah oleh Allah Ta'ala turun rahmat dari Allah Ta'ala barokah umurnya barokah rezekinya barokah putra putrinya menjadi hamba Allah yang soleh tidak memalukan keluarganya tidak memalukan kedua orang tuanya tidak memalukan para gurunya tidak memalukan bangsanya di hadapan Allah Subhanahu dan di hadapan baginda Nabi saw kurang lebihnya minta maaf sebesar besarnya apabila pembicaraan terlalu panjang walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh